Nabi berhenti sejenak mengamati persis itu mulai dari gerak gerik tubuhnya sampai kalimat-kalimatnya. Ternyata Bapak Ibu yang dilakukan oleh Nabi adalah apa kira-kira? Iya. Marah. Enggak. Enggak ada usulnya. Ternyata beliau pulang Mengambil semangkok makanan Kembali datang ke pengemis itu Kemudian belum menyuapkannya sampai hari. Demikian seterusnya dilakukan berulang-ulang Berhari-hari sampai beliau meninggal dunia Setelah beliau meninggal dunia Beliau cerita kepada Aisyah putrinya yang juga putri Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam ya Aisyah sebagai pengikut Rasulullah aku merasa sudah melaksanakan seluruh sunnah Sepanjang sepanjangnya kali adakah yang belum aku lakukan kata Aisyah iya ada abadi ada wahai ayah Nah, apa itu menyuapi makanan pengin di gerbang pasar Madinah. Oh Bapak, berangkatlah Abu Bakar, datanglah dia ke pasar itu. Ketika ia bermaksud mendekat kepada sang pengemis, alangkah terperanjatnya beliau karena yang beliau dengar dari lisan pengemis tadi bukan kata-kata yang menyesatkan hatinya. Kontak beliau pulang konsen kepada Aisyah. Ya Aisyah, hanya untuk kalimat seperti itu kan? kau undung bapakku datang ke sana dan kau perintahkan aku untuk menyuapi dia atas nama sunat Rasul. Kata Aisyah, ayah, ayah sendiri yang mengatakan tolong lihat, tolong koreksi hal yang belum aku lakukan. Maka aku sampaikan kepada ayah, itulah sunat nabimu, lakukanlah. Perbuatan kebaikan. Dengan perasaan yang tidak menentu, kemarahan yang luar biasa, Abu Bakar akhirnya tetap mengambil makanan dan menyuapkan yang kebutuhan. Begitu makanan sampai di mulut pemimpin pemimpin ini justru kembali mengutahkan sambil menyerah dua siapa ini? pulang aja. Aku kan kata Abu Bakar. Orang yang biasa mengambil makanan. Oh, pasti kau bukan orang yang biasa setiap hari itu. Apa bedanya? Beda Orang yang biasa menyuapi saya makanan tidak akan serta-merta langsung memasukkan ke dalam mulutku. Ia akan lebih dulu melumatnya dengan jemarinya, baru dia luangkannya kepadaku. Kenapa harus begitu, kan? Karena orang itu tahu gigi saya ompong. Baru aku akan bilang, kau tahu siapa orang yang biasa menyuapkan makanan ke mulutku itu? Tidak tahu. Itu adalah orang yang sedang bermisi. Hah? Muhammad itu? Iya. Yang mengaku diri Rasul itu kan? Iya. Kemana dia sekarang? Sudah meninggal dunia. Kata pemimpin Allah, oh, telah kalah saya. Demi Allah yang luahkan. Jika betul yang menyebabkan makanan saya kemarin itu adalah dia, maka dia adalah nabi bukan Abu Bakar, aku menyesal, tapi lebih menyesal lagi jika aku tidak beriman kepada Allah maka ajarkan kepadaku. Jika betul dia seorang nabi, pasti ada warisan yang diajarkan bagaimana cara seorang bisa menjadi pengikutnya. Maka Abu Bakar berkata, Kul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nabi Muhammad memaafkan bahkan sampai meninggal dunia orang yang belum sempat terekod dalam barisan dakwah bangsa itu paling tidak begitu sudah meninggal dunia dari sosial itu menjadi kuat memang ada yang melanjutkan isu energi Yang kedua, orang yang sanggup memaafkan bapak ibu maka ia akan mudah bersikap adil dan bijaksana, proporsional dan keputusan-keputusannya akan transparan. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang memaafkan seringnya di dalam berkuat Tanah bersih hatinya netral. Disebabkan pelunya jernih. Dia tidak akan pernah berat sebelah, tidak akan pernah memandang dengan prinsip yang kata orang sekarang itu like and tidak. Tetapi dia akan melihat dengan kejernihan persoalan Bahkan bisa jadi orang seperti ini Bapak Ibu Ia tetap berdiri di luar lingkaran persoalan yang sedang terjadi pada saat itu Demi untuk mencari sebuah penyelesaian yang tidak. Maka dalam teori manajemen modern konon kabarnya jika Anda hidup dalam sebuah lingkaran masalah, maka cobalah Anda gambar sebuah lingkaran dan gambarlah diri Anda sedang berada di situ. Kemudian cobalah Anda bikin lingkaran yang lain, Anda keluar dari lingkaran pertama masuk pada lingkaran kedua dan pandanglah lingkaran aktif berdiam membuka lembaga konsultasi keluarga pun ketika datang pasangan suami istri itu tentang masalahnya setelah ditanya sedemikian rupa panjang lebar mereka bercerita dari data-data yang ada ternyata seorang konsultan ini mengambil kesimpulan bahwa problem mereka ada di dalam rumah dan selama ini atau selama hidup mereka belum pernah keluar meninggalkan rumah maka usulan dari sang konsultan adalah coba bapak ibu untuk mencari penyelesaian Bapak Ibu, cobalah Bapak Ibu pergi ke sebuah tempat yang tinggi udaranya diceritakan dengan keadaan seperti ini pemandangan seperti ini tidak usah lama-lama bapak ibu dua hari saja dan anda pergi cukup berdua tanpa membawa alat komunikasi tanpa membawa anak-anak pergi langsung karena dua hari pulang dari tempat yang tapi itu bukan oleh anggota sultan pasangan suami istri mengatakan benar kami sudah menemukan permasalahan kami di dalam rumah kami. Artinya setelah keluar dari lingkaran persoalan itu dia melihat orang oh ada di dalam. masalah. Nah orang yang bisa memaafkan akan bisa hadir di bijaksana seperti itu sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika datang kepada ayah ayahandanya siapa ayah ayahanda Nabi Sulaiman bapak itu ada yang bisa? Yang lupa angkat eh, lupa. Yang Nabi Dawud Ya. Nabi Dawud menjadi raja, Nabi Sulaiman umurnya masih belasan tahun. Yang sejarah mencatat antara 13 sampai 14 tahun. Datang kedua orang ibu bertengkar hebat memperebutkan seorang bayi. Ibu yang buruk mengatakan Ibu bayi saya. Ibu yang gemuk mengatakan, ibu bayi saya. Wah Nabi Dawud terharu untuk hebatnya. Memang seorang ibu kalau sudah bicara tentang anak seperti itu memang betul-betul milik yang paling berharga dan tak pernah melepasnya kepada siapa. Nah, karena Nabi Daud sang dan sudah masuk dalam problematika mereka, Nabi Daud jadi bingung, aduh gimana bisa menyelesaikannya? Nabi Sulaiman yang sedari tadi berdiri cuma bilang begini, ayah boleh saya kasih usul? Oh boleh tapi bentar ayah musyawarahkan dulu dengan yang lain. Dimusyawarahkan dengan pejabat-pejabat kerajaan. tentu saja juga tidak semua pejabat kerajaan setuju karena Nabi Sulaiman dianggap masih Tapi orang-orang itu pun harus bijaksana dan mengatakan Tuhan andalan yang dari yang Sulaiman. Maka adalah yang pernah memutuskan boleh tidaknya Sulaiman untuk memberikan nasihat. Dikembalikan kepada Nabi Daud. Maka kata Nabi Dawud, nah silahkan. Ternyata begitu Nabi Dawud mempersilahkan Sulaiman berkata, Nabi Sulaiman cuma bilang, ayah, dua orang ibu ini adalah ibu sejati buat bayinya oleh karena itu mereka akan memperjuangkan sampai tetes darah penghabisan untuk mendapatkannya. Dan ayah, demi kebahagiaan mereka alangkah baiknya jika bayi ini diletakkan di atas altar, di -Gojo, dan belahlah menjadi dua bagikan kepada ibu itu sebelah-sebelah ayah. Kata yang tadi kontras, ibu itu. kesempatan berbicara-berbicara kata Nabi Daud dan ditunjuk oh gitu ya mas oh masih mas yakin ayah terus oh, nanti jalan keluarnya gimana ya ada nanti gimana jalan keluarnya nanti dia tapi saya yakin kita akan menemukan siapa tadi ibu itu benar insya Allah ayah coba diambillah rangkaiannya diletakkan di atas tanah dipanggil al Begitu Al-Ghazali mengayunkan pedangnya, baru set ke angkasa begitu tiba-tiba itu yang kurus berteriak histeris tahan tuan demi Allah letakkan pedang anda saya rela kehilangan anak saya tapi saya tidak akan pernah rela melihat anak saya dibunuh di depan mata saya sementara kata ibu ayo cepetan biar adil ayo cepetan biar adil ibu aslinya adalah yang umum saya. Karena betul, seorang ibu jangan melihat anaknya dibilah. Melihat orangnya kedatangan semut saja, bila perlu semut itu yang dipintun ayah Jangan ganggu bayi saya ya, nah, begitu ayah itu kan. Begitulah Bapak Ibu jika kita maaf bisa kita berikan kepada orang-orang yang dianggap penduli kita, kita akan tetap bisa berpikir fresh. Sehingga apapun yang kita lakukan, hidup dan apa yang tidak Yang ketiga keutamaan lainnya adalah keberkahan dunia. Nah, dunia dulu. Keberkahan dunia akan dia dapatkan di antaranya adalah dia tetap memiliki banyak teman. Ya, jadi kalau boleh dibilang nih sebutan kami, seorang yang pemaaf adalah seorang politikus sejati. Bukankah seorang politikus dia berkata seribu kawan kurang satu orang itu sudah banyak orang yang pemaaf orang yang sangat politikus tapi politikus yang baik kenapa karena dengan dia memaafkan keberkahan yang akan dia dapatkan dia akan banyak punya teman akan banyak punya relasi ketika ia punya banyak relasi di sanalah kantong-kantong rezekinya akan mengalir dan pada suatu masa nanti konkretnya Tinggal tunggu waktu saja. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongannya. Ingat akhir ayat 159 kali imran tadi adalah faida azza Allah. Jika kau sudah punya yang buat kau memaafkan lillahi ta'ala niatnya selebihnya serahkan aja kepada Allah apakah orang yang mendolimi kamu memaafkan atau tidak selebihnya adalah urusanku tapi urusan Allah tiada lain dan tiada bukan adalah kebaikan dan seorang pengusaha. Di tengah ia merintis perusahaannya, karyawannya begitu setia. Tapi begitu perusahaan menampakkan keuntungan sedikit saja, ada seorang karyawannya yang begitu setia, begitu amanah selama itu sampai-sampai sang pengusaha ini pun mempercayakan bisa dibilang hampir 100% kekayaannya kepada sang bawahannya ini sampai kemudian dipercayakan ketika pengusaha ini akan keluar daerah seluruh aset-aset agar dijaga sampai kemudian ATM ini pegang dengan asumsi bahwa tempatnya yang jauh tidak memungkinkan komunikasi jika butuh dana-dana taksi dan sebagainya. Beberapa saat pengusaha ini keluar daerah begitu kembali ke tempat tinggalnya, begitu dia cek saldo perusahaannya, banyak pembelanjaan yang penarikannya atau banyak penarikan di ATM yang pembelanjaannya tidak jelas di lingkungannya. Begitu marah luar biasa, tapi dia mencoba untuk menahan emosinya, dipanggilah orang kepercayaannya itu. Begitu duduk, ditunjukkanlah buku tabungannya, diajaklah bicara, ditanyalah kenapa begini, kenapa begitu, Jawab katakan ya orang cukup kita hanya dengan senyuman yang penuh rasa malu mengatakan mungkin saya butuh kedewasaan yang paku malamnya luar biasa. Tapi sang pengusaha itu berpikir betul juga dari segi usia, dari umur pengalaman berusaha saya saja bersyukur. Mestinya tidak sepenuhnya uang saya berikan kepada anak muda ini anak muda dikasih harta di luar kemampuannya sebelum dipakai untuk poin sudah terlalu memaafkan saja. Nah, memang memaafkan dalam konteks tertentu anak orang akan mengatakan enak banget orang nggak dihukum oh, nggak diapa-apain. Oh enggak juga. Kalau orang memaafkan prinsipnya meskipun menghukum konteksnya adalah memaafkan, maka dampak dari ketidakamanan karyawan itu menjadi dipecat. Namun dipecat tetap dengan cara Sudahlah, mulai hari ini kau istirahat saja dulu. Kau tidak boleh memakai trademark perusahaanku, tidak boleh pakai namaku, silahkan kau berjuang sendiri dan Allah pasti akan menolongmu. Malah didoakan. Gitu Singkat cerita, setahun dua tahun tidak ada kabar. Tahun ketiga, makan karyawannya tadi nelfon, Pak, saya pulang. Oh, gimana pulang? Baik kabar kamu? mencuri kata saya akan mendoakan ya, bapak doa yang mana ya dulu ketika bapak mengatakan saya akan bapak mendoakan silahkan kau bisa sendiri semoga Allah menolongmu Allah segera nolong saya sekarang saya bekerja di sebuah BUMN dan di BUMN kami membutuhkan produk-produk yang kebetulan ada di bapak apakah bapak bersedia untuk menjadi yang supporter kami untuk bahan-bahan tersebut? kata bapak ini ini kan ya Allah keberkahan yang kau berikan kepada aku aku diminta untuk mensupport produk-produk yang dibutuhkan di saat nah roda kehidupan memang berputar bapak ini peristiwa itu terjadi menjadi betul-betul intan permata yang menunjukkan hati sang pengusaha karena memang pada saat itu di tahun ketiga setelah kepergian anak buahnya itu karena dia terpaksa merintis dari nol memang ketebalan perusahaannya sedang senang. Dia merasa merasakan atas itu. Maka kemudian dia mengatakan, Rabbana ma'akhawatana dan Subhanallah Subhanaka fa'ina Ya Allah, sungguh kita semua ini tidak Kau mengajarkan hamba untuk memaafkan hamba dan mengasih memaafkan, tetapi kau memberikan hamba keuntungan yang Kau ya Allah, tidak Aku yang Bapak Ibu Iman Ahmad, inilah mungkin beberapa poin keutamaan maaf yang kita bicarakan dalam kesempatan kali ini. Sebelum saya sudahi, mungkin ada yang mau diserikan atau ditanyakan. Cukup? Baik, kalau begitu kita tutup dengan doa kepada Tuhan Subhanallah wa bihamdih. أشهد أن لا إله إلا أنا أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.